aku tak gesek pasti iki bisa ketok nyat iki tak sing suwi gawean dipakai sama obi lah saya tuh sabu di belakang lu mama make upan sembarang kali gincuan kan. saya pakai kon eh, citra sembarang ceketok putih, ceketok ganteng. Parfuman sih wis bi kudu sik bipan iki kan sak lebar-lebar ngenteni. Lah oh bi pakai surban saya. Dikira oh itu saya Jawa bumi kali banyak kowe enak lagi, loh data oh bi digumpah ya sok ngomong dikuwal kan suaranya kan lebih keras musiknya Bu ya daripada suaranya Obi. Dikuwah tapi dikalah. Aku kepleset. Eh, Obi kan oleh sepan saya dikira oh, Obi itu saya doang bungi bu tangannya kali panitia ya. agak ah, lah Oh, aku tak pernah sepanggung sama Obi. Berarti sekalian oh, sama yang nganter saya sekarang ya Bu, yang nyopir itu kan Ikron, Mas Ikron. Oh. Yang dampingi itu Obi, terus Sarjan sama Bayu. Di Kepacitan ke Jogja itu Obi sendiri apa Ikron sendiri yang Jogja. Tapi ya gitu greget no, Bu mobilnya apa mobil saya kan rental oh, kenapa biaya iya. mobil saya sendiri kasihan mobil saya kan ah. Verosa yang besar banyak itu kan rasanya nggak bisa nyetir kapak kabotan ah, ah, yang lucu tuh iya. kemarin hmm, hmm. ke Pacitan Buneyo hmm, saya ke Pacitan berangkat jam satu malam Senin nggak ikut ke Bajama saya siap-siap Senin berangkat ke Pacitan sampai sana pagi langsung ke pantai kelayang wisata di sana cuma kalau yang jejak Mas Ikron itu mandek-mandek kalau ngantuk saya kan saya ngalah itu kalau mandek tidur lah lucunya Bu Erma itu ngundang saya dadak tak buat kembareng jam sembilan padahal saya jam sepuluh di pelosok hmm. cara lah UBN itu undangnya kan tanggal 20 nya lah saya 19 nya tuh baru ke Pacitan baru pulang dari Pacitan jam 19 dek berangkatnya tanggal 18 jam 9 jam 19 malam saya pulang jam satu malam saya pulang ternyata saya tidur nggak tahu kalau Mas Ikron itu tidak tidur di mobil mandek turun mandek iya, iya tidak tidak tidur ah turah turu ada lebih masa saya sampai akhirnya keluar pacitan baru jam tujuh pagi lah sedangkan acara saya jam sembilan itu jembarin di Bu Erma kan saya sekarang Bu Erma aduh ya lah jam 10 saya harus di pelosok ternyata temenanku liwat tol Madiun itu ditutup tolnya Madiun lewat bawah oh tidak guyon nggak pangeran ya saya bilang gitu saya sampai keluar Jombang baru jam setengah sepuluh lah baru jam iya baru jam sepuluh akhirnya sampai Jombang itu baru setengah sebelas setengah setengah padahal acaranya Bu Erma itu jam sembilan lah jam 10 harus di pelosok. Sebagaimana ya Allah, engkau adalah sutradara di atas maha. Saya bilang gitu. Engkau mengatur waktu dan segalanya. Ya Allah, kalau pasakan jenengan. Terus saya baca wiritan, ya jami'u, ya jami Yang maha mengumpulkan. Ya Allah, cek panjang kelompok nangkuru. Maksudnya itu gitu. 114 kali saya baca itu. Saya berdoa, ya Allah, berikan orang-orang tetap-tetap di situ terus waktu saya baca Aina Mataku Yakti kan untuk mengumpulkan itu surat angka baqarah itu ayat 148 saya dibareng orang-orang masih tetap nunggu saya sampai akhirnya saya selesai ke sana baru ditungguin padahal molor satu jam setengah saya ceramah setengah jam langsung saya pergi ke pelosok pelosok kan saya mulai jam 9 mulainya mulainya pelosok jam 9 saya sampai pelosok jam setengah 12 siang lah saya wiritan ya jam itu saya tawasul kasih fatihah tembaya itar pelosok saya berdoa ya Allah engkau memiliki rencana saya setengah 12 pulang baru masuk gapura orang-orang biasa semua pulang sendiri-sendiri balen bu Mas Opi kan pada motor kan saya langsung pulang ke hobi pakai make up pada motor terus cek enggak cek nggak ketoro jadi maksud saya supaya bayar. Ini bahaya jadi maksud saya supaya nggak keterlalu belum mandi gitu bu hmm, oh, iya langsung saya ke pelosok pulang semua orang-orang nunggu saya mulai setengah sembilan nah saya setengah sebelas baru sampai iya, Jombang iya. baru di barek ke pelosok saya berdoa ah, belembi Enggak, belep aja motor. Orang-orang itu nguasnya semua. Hei, ya ini teko. kok ke balik desa lagi. Melumpuk ke balik desa lagi. Iya. Hei, ya. Iya, ya ini teko numpuk lagi sampai saking orang-orang anaknya mau pulang digomoy dilebokno maneh. Lah orang yang jualan-jualan penasaran, ya apa sih ya ini kok sampai balik maneh penasaran ikut ngaji tambah kan anak jamaahnya. Akhirnya saya ngasih pengajian 30 menit tok setengah jam. Saya akhiri oh, oh, oh soalnya saya enggak soalnya saya habis asarnya belum lah bu soalnya saya habis asarnya harus pindah di Tebuireng habis Tebuireng saya harus pindah lagi ke Ngapit. udah gitu terus iya gitu. sudah bagus tapi materinya perlu iya bu ini lagi karena masanya maulid sudah habis saya tambah materi baru lagi gitu nah, maksudnya terus opo yang dibicarakan jangan monoton iya, lain gitu iya. ya iya bu Nggih, matur nuwun. Jadi saya di situ ceramah cuma 30 menit tok. Padahal nunggunya sama saya akhiri maksud apa lek kurang dan mau mana lu lah ngoten iya. ternyata saya duduk kemarin itu telepon panitia maksudnya orang-orang kurang tanggal 24 Januari ngisi lagi ya di tempat kita alhamdulillah <laughs> gak ternyata gak kurang awakmu jadi jadi itu sih bu saya dua tempat iya, langsung melampaui dua dua Gitu. bu, penemuan. Iya,